Sekarang aksamuhu macam-macam tolak. Yang pertama at-tolak as-sunni, tolak yang sunni, yang nyunnah, yang sesuai dengan tuntunan. Itu ayyutalliqar rajul zawajatahu al-madhul biha talqatan wahidatan fi tuhrin lam yamussaha fihi itu seorang suami mencerai istrinya, mentolak istrinya dengan talak satu pada maksudnya istri yang sudah pernah digauli dengan talak satu pada saat suci yang belum digauli. Maksudnya istri sudah biasa digauli, terus suami mau mencerainya dengan talak, talak satu pada saat suci bukan haid, tapi saat suci yang pada saat suci itu belum di, digauli. Itu talak yang sunni yang sesuai dengan sunnah itu apa sahih, sore dan e, talaknya menjadi sah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Talak itu dua kali, maksudnya talak yang ada tujuhnya Maka Eh, bisa diimsak dipegang kembali dengan ma'ruf atau dilepaskan eh, dengan cara baik tanpa dirujuk. Juga eh, berdasarkan hadis Sahih Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mencerai mentolak istrinya wahia haid dalam keadaan haid. Kemudian fasaala Umaru Rasulullah SAW Wasallam maka Umar ibnu Khattab ayahnya bertanya kepada Rasulullah SAW Wasallam tentang hal itu maka Rasulullah SAW Wasallam mengatakan murhu fal yuraji'ha perintahkan dia ibnu Umar untuk merujuknya ketika apa karena talak haid kan summa liyumsikha kemudian hendaklah apa memegangnya hatta tatwara sampai suci summa tahidu kemudian haid summa tathur kemudian suci lagi summa insya'a amsaka ba'da zalika kemudian kalau mau dia pegang maksudnya uh, apa tidak dicerai lagi wa insya'a tallaqa kalau mau juga dia cerai qabla an yamassa sebelum menyentuhnya sebelum menggaulinya fatil kal iddah allati Allah subhanahu an lahan nisa itulah iddah yang mana Allah memerintahkan wanita untuk dicerai pada saat itu. Jadi Ibnu Umar mencerai istrinya dalam keadaan haid. Di, diadukan kepada Rasulullah oleh Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu maka e, Rasulullah memerintahkan Umar untuk memerintahkan Ibnu Umar untuk merujuknya sampai suci sampai haid lagi kemudian suci. Nah, kalau udah sampai suci ini sebelum digauli mau di apa mau diceraikan silakan sebelum digauli kalau tidak juga tidak apa-apa terus Rasul menjelaskan itulah masa iddah yang apa Allah perintahkan perin, eh, kalau perempuan dicerai pada saat itu kan fatalliquhunna liiddatihinna kan cerailah pada saat iddahnya itu ketika apa suci belum digauli dengan talak satu itu yang apa talak sunni yang sesuai dengan sunnah tuntunan itu hadis al bukhari dan muslim kemudian yang kedua at talak al bid'i talak yang bid'ah yang menyelisihi tuntunan bid'ah yaitu ayyu taliqar rajul zawajatahu al madkhula biha haid au nufasa au fi tuhrin jama'aha fihi yaitu si suami seorang pria mencerai istrinya yang sudah pernah digauli pada saat haid atau sedang nifas atau pada saat sedang suci tapi sudah digauli belum jelas hamil dan tidaknya itu kalau sedang hamil nanti itu boleh tapi ini udah digauli belum jelas apa hamil atau tidak jadi yang tolak bini ini ketika ini eh, mencerai wanita yang sudah digauli sebelumnya pada saat haid. Tadi kan Ibnu Umar dilaporkan oleh Rasulullah disuruh apa? Dirujuk kan. Kemudian ketika nifas karena nifas satu sama dengan haid. Makanya Ibnu Umar e, apa pernah e, eh, berkata tentang orang yang mencari mencerai istri sedang haid. Kata Ibnu Umar, amma anta talaqtaha wahidatan fa in uh, ini, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani an uraji'aha summa umsikaha hatta tathura summa umhilaha hatta tathura ba'du. Uh, adapun kalau kamu mencerainya saat haid itu kan saat uh, dengan talak satu atau dua maka Rasul merintahkan saya untuk merujuknya diperintahkan untuk dirujuk. Tadi dalam hadis Bukhari Muslim, murhu fal yurajiha itu kan, disuruh dirujuk. Jadi ketika haid dan nifas e, terlepas dari apakah e, tolaknya sah atau tidak itu wajib dirujuk. Kemudian yang termasuk tolak bidah juga mencari wanita yang sudah digauli, yang sudah biasa digauli, pada saat suci yang sudah digauli sebelum jelas hamil dan tidaknya. Tadi kan kata Rasul, eh, summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla an yamassaha. Kan kata Rasul kalau sudah suci, silakan kalau mau dicerai sebelum digauli. Karena kalau sudah digauli, terus dicerai kan nggak jelas apa ini hamil atau tidak. Jadi ketika suci setelah digauli e, belum jelas hamilnya itu yang termasuk tolak bidah berarti wajib di dirujuk dan ulama berselisih pendapat tentang apa tentang e, apakah tolaknya itu sah atau tidak ada yang mengatakan sah tapi wajib dirujuk berarti kalau sah berarti dihitung talak satu dan itu berdasarkan e, hadis e, al Bukhari kaitan dengan hadis Ibnu Umar tadi wa khusibat alaihi tatliqah dan dihitung sebagai satu talakan itu dalam hadis Ibnu Umar itu ketika dirujuk itu dalam e, sebagian ulama mengatakan itu tidak dianggap talaknya apa e, batil tidak sah kenapa karena Rasul mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa nah, siapa melakukan amalan yang tidak ada tuntunnya dari kami maka tertolak dan juga dalam hadis Ibnu Umar, hadis Muslim, eh, faradha alayya walam yaraha syai'an. Rasul mengembalikannya kepada saya dan tidak menganggapnya sebagai sesuatu, tidak dianggap sebagai cerai. Jadi ulama berselisih pendapat tentang sah dan tidaknya, tapi tetap mewajibkan untuk dirujuk. Itu tolak yang apa yang uh, bid'ah. Dan di sini Musanib, penulis kitab At-Tariq As-Sawi, eh, mengatakan bahwa tolak ini menurut beliau adalah tidak tidak sah. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tolak al-haram, tolak yang haram. Tolak yang haram yaitu at tolak fi tuhrin lam yamus sahafihi bisalasi tolakotin bi kalimatin wahidatin atau fi salasi kalimatin fil majlisi yaitu mencerai pada saat suci yang belum digauli berarti posisinya posisi nyunah itu kan pada suci belum digauli tapi dengan talak tiga sekaligus seperti e, kamu saya talak tiga atau anti apa e, tolikun salasan dengan satu kata talak tiga atau dengan tiga kata. Dengan tiga kata anti talikun, talikun, talikun. Satu majlis itu. Jadi talak tiga dalam satu majlis atau talak tiga dengan satu kalimat pada saat suci yang belum digauli. Nah ini talak yang haram. Nah apakah talak ini sah atau tidak? Apakah jatuh sebagai talak satu atau talak tiga atau Eh, tidak sah. Di sini eh, ada e, ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan talak itu jatuh menjadi talak satu. Karena dalam hadis dalam hadis Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Abbas dalam hadis Sahih Muslim beliau mengatakan karena talaku ala ahdi Rasulillah SAW alaihi wasallam talaku salas wahidah ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena wa ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa sanataini min khilafati Umar tolaku salasi wahidah. Tolak pada zaman tolak tiga pada zaman Rasulullah, zaman Khalifah Abu Bakar dan dua tahun masa kekhilafahan Umar bin Khattab, tolak tiga itu dianggap tolak satu. Berarti yang berlaku pada zaman Rasulullah Abu Bakar dan dua tahun pada zaman khilafah Umar ibn Khattab tolak tiga itu dianggap tolak satu. Sedangkan yang menjadi patokan adalah Rasulullah kan. Adapun eh, pada zaman Umar pada masa berikutnya dijadikan talak tiga karena dalam berikutnya eh, apa eh, Umar menjadikan sebagai talak tiga itu sebagai sanksi Umar mengatakan inna nasan inna inna nasan Qadista ajalu fi amrin kanat lahum fihi anatun falau amdainahu alaihim fa amdahu alaihim. Orang-orang telah menyegerakan sesuatu yang pada mereka punya kesempatan banyak. Maka seandainya saya memberlakukannya itu kan. Jadi talak tiga maka akhirnya diberlakukan sebagai sanksi untuk membuat jerak orang supaya tidak mau mentalak tiga. Gitu. Tapi yang menjadi patokan adalah tadi yang pada zaman Rasulullah. Juga dalam hadis <clears throat> Mahmud ibn Labid, eh, ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin talaqa imra'atahu salasata tliqatin jami'an faqama ghadbana faqala ayyul abu bi kitabillah wa ana baina azharikum hatta qala rajulun faqala ya Rasulullah ala aqtuluhu Eh, Rasulullah diberi kabar tentang orang yang eh, mencerai istrinya dengan tiga talak sekaligus. Maka Rasulullah berdiri marah terus mengatakan apakah kita belum dipermainkan sedangkan saya berada di tengah kalian. Sampai-sampai seorang pria berdiri mengatakan ya Rasulullah boleh saya membunuh dia, membunuh orang yang mentalak tiga itu. Hadisnya hadis sahih buat Imam An-Nasai. nanti eh, ada yang mengatakan tadi eh, yang berlaku pada zaman Rasulullah talak satu. Berarti kalau orang mencerai dengan talak tiga sekaligus atau dengan apa tiga kali satu majlis itu yang berlaku adalah uh, satu. Makanya dalam hadis uh, siapa Ummu dalam hadis Abu Dawud talakoh Abu Rukana Umar Rukana Abu Rukana mencerai istrinya. Kemudian Rasul mengatakan, Roji imra'ataka, rujuk istrimu. Kata Abu Rukana, ini tolak Tuhan salasan. Saya mencari dengan talak tiga. Kata Rasul, Qad alim tu. Saya sudah tahu. Roji imra'ataka. Rujuk istri kamu. Juga dalam hadis yang lain, hadis Abu Rukana, tolak Abu Rukana, uh, imra'atahu salasan fi majlisin wahidin fahazina alaiha. Faqala eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innaha wahidah. Abu Rukana mencerai istrinya tiga satu majlis tiga kali. Terus apa nyesal itu kan? Maka Rasul mengatakan itu satu. Satu. Jadi pada zaman Rasul kan banyak kejadian-kejadian. Kemudian uh, tadi saya sebutkan bahwa tolak ketika sedang hamil apa sah kan dalam hadis Sahih Muslim Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Ibnu Umar ketika eh, apa eh, mencerai istri dalam keadaan hamil kata Rasul murhu fal yurajiha summa liyutaliqha tahiran au hamilan suruh dia merujuknya ya kemudian silahkan mencerainya bila sudah suci atau dia sedang hamil makanya kan ada idah wanita yang sedang hamil. Karena ada yang dicerai sedang hamil. Yang dilarang itu ketika sedang haid. Kemudian selanjutnya e, macam-macam tolak ada tolak roji'i ada tolak bain. Tolak roji adalah tolakun yamliku fihi zawju muraja'ata zawjatihi ba'da talqah al-ula Tolak roji itu tolak yang mana si suami punya hak untuk merujuk lagi di masa iddah. Itu pada talak satu dan talak dua. Makanya Allah mengatakan at-talaku marratan. Fa'imsakum bima'rufin au tasrihun bihsan. Talak itu, maksudnya yang ada rujuk itu dua kali. Kalian memegangnya kembali, merujuknya, atau kalau tidak suka tasrihun bihsan Dilepas, tidak dirujuk. Sehingga selesai masa iddahnya. Nah pada saat tolak roji ini, tolak satu dan tolak dua ini, si istri punya hak berupa apa? Nafkah, nafkah, kan? Terus warisan kalau seandainya meninggal dunia pada saat idah, baik si, sua, eh, si suaminya meninggal dunia, maka istri mewarisi. Juga si suami punya hak untuk merujuk pada saat idah talak satu dan dua ini. Allah mengatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha dan suami mereka punya lebih berhak untuk apa menariknya kembali maksudnya merujuknya kembali pada saat iddah itu bila mereka menginginkan perbaikan jadi rujuk itu diperbolehkan kalau tujuannya apa baik bukan tujuannya untuk apa idror itu kan kemudian wa yustahabbu fihi al disunahkan untuk mempersaksikan ada saksi jadi sunnah e, kalau dalam nikah kan syarat ya tapi dalam e, tolak dalam talaknya atau dalam rujuknya itu apa sunnah ada saksi karena Allah mengatakan shidu zawi adlin minkum persaksikanlah dua orang yang ada di antara kalian juga dalam hadis Imran ibnu Husain e, tentang orang yang ditanya tentang orang yang Eh, merujuk tanpa eh, apa mencerai terus merujuk tanpa saksi kata Imran bin Hussein roja fi ghairi sunnah dia merujuk tanpa nyunnah tanpa dasar sunnah fal yushidil an sekarang persaksikan dalam riwayat yang lain fa'ashid ala talaqiha wa ala roja'atiha persaksikan terhadap tolaknya dan rujuknya Kemudian watasihu al murajaatu fihi bil jima. Sah rujuk pada saat tidak dengan jima walaupun tidak dengan apa? kata-kata tapi dengan apa? E, dengan jima sah rujuknya. Sebagaimana sah dengan mengatakan saya rujuk pada kamu. Kemudian pada saat tidak e, si istri pada saat tidak tidak boleh keluar dari rumah kecuali kebutuhan. Gitu kan. Karena Allah mengatakan wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna. Jangan kalian mengeluarkan suami, jangan mengeluarkan istri dari rumah ketika masa iddah. Tidak boleh diusir itu kan. Dan juga wala yakhrujna, mereka tidak boleh keluar. Kecuali kalau untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang perlu yang tidak tersedia di di dalam rumah. Kemudian juga wa yastahabbu eh, an tatazayyana fihi eh, lahu wa yastahabbu an tatazayyana lahu wa tatayyaba. Disunahkan ketika si istri dicerai talak satu talak dua itu ketika masa iddah untuk apa? Berhias. Berarti nggak usah berhijab kan? Biasa pakaian pakaian sama suami biasa aja gitu biasa. Justru dianjurkan apa berhias pakai wangi-wangian supaya apa? Menarik suami lagi gitu kan. Itu tolak roji kan. Dan ini tolak roji ini ha, e, habis masanya dengan habis masa iddah. Kalau sudah masa iddah berarti sudah wanita lain lagi. Sudah tidak punya hak rujuk lagi. Kemudian yang kedua tolak alba'in. wa huwa alladzi yamliku zawju fihi itu e, talak yang mana si suami tidak punya hak untuk merujuk. Dimana ketika terjadi talak ini langsung apa si perempuan menjadi eh, apa e, orang lain. Dan bayinuna ini ada dua, bayinuna sugro, ada bayinuna kubro. bayinuna sugro itu e, seperti tadi dalam tolak satu tolak dua tidak dirujuk sampai habis masa idahnya itu sudah total boleh kembali tapi dengan akad mahar baru wali syarat gitu E, atau juga si is menikahi istri sebelum digauli dicerai itu tidak ada idah lepas total nggak ada idah itu apa tidak bisa dirujuk jadi orang menikahi perempuan sebelum didukul apa dicerai itu lepas total nggak ada iddah itu bainunah sukro boleh dinikahi lagi dengan akad baru atau hulu perempuan uh, uh, pisah dengan suaminya dengan cara hulu menebus dirinya dengan mengembalikan mahar itu tidak ada rujuk bagi si laki-laki tidak ada rujuk nggak ada faedahnya kalau ada rujuk berarti nggak ada faedah dari hulu karena hulu karena tidak suka itu kan. Atau uh, tolak yang dilakukan oleh dua juru damai yang dikirim dari pihak suami dan istri. Itu tidak ada rujuk juga. Itu bayinulah sugro. Tapi boleh kembali dengan akad nikah. Kemudian bayinulah kubro yaitu habis talak tiga yang tidak bisa kembali kecuali setelah dinikahi oleh laki-laki lain. Namanya bayinuna kubro. Jadi tidak bisa kembali walaupun dengan akad baru kecuali setelah dinikahi oleh pria lain dengan pernikahan normal, dicerai dengan normal, terus mau kembali, boleh kembali dengan akad baru. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta ghairuhu. Kalau dia mencerainya maka tidak halal baginya e, setelahnya sampai dia menikah dengan pria lain. Menikah dan duhul itu kan. Tidak cukup menikah saja, tapi harus ada duhulnya. Ida terus akad baru lagi. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.